Nah, hukum taklifi ya. Hukum yang kedua yaitu al-matlub. Qala rahimahullah wal mandub lughatan al-mad'un. Al-mandub secara bahasa maknanya al-mad'un. Yang dipanggil dari kata an-nadb. Tayyib yang bermakna doa panggilan. Jadi al mantu berarti yang dipanggil. Nah dari makna secara bahasa ini Afanifillah nanti akan kita ketahui hubungannya dengan makna secara istilah. Qal wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Yaitu apa saja yang Pembuat syariat ini memerintahkannya tapi tidak dalam bentuk perintah yang sifatnya harus atau dengan kata lain ya apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dalam bentuk perintah yang bukan merupakan keharusan. Nah, nah Demikian pula dari makna bahasa al-mad'u yang dipanggil. Ya, berarti ini kita dipanggil untuk melakukannya tapi tidak harus. Ini maksudnya. Jadi al-mad'u adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya tapi tidak dalam bentuk keharusan. Contohnya karawatib, seperti ya ibadah-ibadah sholat rawatib Sholat rawatib diseru untuk dilakukan, tapi tidak diharuskan. Qala rahimahullah Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u Al-muharramu wal makruhu wal mubah Keluar dari perkataan kita Ma'amara bihi syari Sekarang Syekh Ibn Uthaymin akan menjelaskan tentang Makna definisi yang beliau datangkan tersebut Dari perkataan ma'amara bihi syari Ini dikeluarkan hukum-hukum yang lain Yaitu al-muharram wal-makruh wal-mubah Kenapa? Karena muharram tidak diperintahkan Tapi dilarang Wal-makruh juga demikian tidak diperintahkan tapi dilarang walaupun pelarangannya tidak harus ya tidak dalam bentuk keharusan wal mubah ini tidak ada perintah tidak ada pula larangan tapi seseorang boleh memilih antara melakukan atau tidak jadi dari perkataan Syekh ma'amara bihi syari keluar tiga hukum tersebut yang tersisa dari tiga hukum ini apa? Selain mandul Wajib Karena wajib juga perkara yang diperintahkan Tapi perbedaannya Antara mandum dengan wajib Adalah dengan Perkataan berikutnya Wa kharaja la ala wajhil ilzam Tidak dalam bentuk keharusan Yaitu al-wajib ya wajib keluar dari definisi ini. Kenapa? Karena wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat tapi dalam bentuk apa? Bentuk keharusan. Ya, harus dikerjakan. Ini pengertiannya diingat-ingat. Ma'amara bihi syari'u la ala wajhi iljam. Kemudian Syekh mengatakan wal malubu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Hukumnya adalah Bahwasanya mandub itu diberi pahala orang yang melakukannya. Imtithalan ini juga sama dengan pembahasan yang lalu pada perkara wajib bahwasanya yang diberi pahala adalah orang-orang yang melakukan perkara tersebut imtihalan sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Kalau dia melakukannya ya tidak dalam bentuk penunaian perintah Allah tanpa ada niatan, tanpa ada keikhlasan serta pengikutan terhadap sunnah Rasulullah ya tidak akan mendapatkan pahala. Contohnya Ibnu mandi Tayyip. Seorang pada hari Jumat mandi. Tayyip. Ini contoh untuk yang wajib kemarin. Mandi dia masa pertama mandi biasa hanya untuk menyegarkan walaupun pada hari Jumat dia tidak mendapatkan pahala mandi Jumat Padahal mandi Jumat diperintahkan. Contoh untuk contoh yang sunnah misalnya dari ibadah-ibadah sunnah yang seseorang akan mendapatkan pahala ketika melakukannya sebagai bentuk penunaian mereka Allah tapi tidak mendapatkan pahala ketika tidak dibangun di atas hal ini misalnya apa seorang membersihkan giginya saya membersihkan giginya bersiwak saya seorang hanya melakukan itu sebagai suatu kebiasaan tayyib ini dia tidak akan mendapatkan pahala tapi ketika dia melakukan itu sebagai bentuk intisar untuk mengikuti perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat dianjurkan untuk bersiwak, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi yang mendapatkan pahala ketika dia melakukannya imtithala, yaitu ikhlas dan benar. Wala akan tetapi ya tidak akan dihukum orang yang meninggalkannya. Seorang meninggalkan bersiwak tidak dihukum, tidak berdosa. Seorang meninggalkan sholat-sholat sunat rawatib ini juga tidak berdosa, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab meninggalkan perkara-perkara yang mandum tadi. Ini dari sisi hukum. Jadi kalau ditanya sekarang perbedaan antara mandum dan wajib dari sisi hukumnya bagaimana? Hmm. Nah, kalau wajib orang yang meninggalkannya maka dia berdosa dan pantas untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan mandor ini tidak berdosa dan tidak dikenai hukuman. Kalau rahimahullah wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Mandub juga dinamakan dengan penamaan yang lain yang dinamakan dengan sunnah. Juga dinamakan dengan masnun yang disunnahkan. Juga dinamakan dengan mustahabban, mustahab yang dicintai untuk dilakukan wanahlan dan juga dinamakan dengan nafil nafilah baik nafilah yaitu suatu tambahan karena memang perkara mandub adalah tambahan atas ibadah-ibadah sunnah ini semua ikhwanifillah menurut pendapat yang roji yaitu pendapat jumhur ulama sama dengan istilah mandub Terkhusus mengenai sunnah Penggunaan kata sunnah di sini Alhamdulillah menurut istilah ulama usul Walaupun dari sisi syarat ya, Secara penggunaan umum dalam syarat kita Sunnah tidak hanya sekedar ini Bahkan sunnah itu mencakup semua jalan Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup yang wajib, yang mustahab, ya. semuanya. Namun sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah menurut istilah para fuqaha dan para usuliyun. Paham? Jadi jangan sampai rancu bagi kita. Ketika ya kita mendengar perkataan Rasulullah fa'alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku padahal sekarang kita mempelajari sunnah itu sesuatu kalau ditinggalkan tidak apa-apa nah ini pentingnya meletakkan istilah pada tempatnya masing-masing. Paham? Istilah sunnah yang sekarang digunakan adalah istilah sunnah menurut ulama-ulama usul atau menurut para fuqaha bahwasanya sunnah mereka maknakan yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan tidak dihukum karenanya tapi sunnah dalam istilah syarak dalam istilah syariat Islam secara umum ini mencakup semua jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang wajib untuk kita ikuti. Jadi mengikuti sunnah menurut istilah ini yaitu istilah syariat Islam secara umum wajib hukumnya. Paham? Sedangkan sunnah yang merupakan sinonim dari kata mandu ini adalah sunnah menurut istilah ahli usul. Ketika ditanyakan hukumnya sunnah, ya menurut usul ya kalau ditinggalkan tidak mengapa. Oleh karena itulah pada sebagian ulama ikhwanifillah mereka dalam menggunakan istilah sunnah ini lebih berhati-hati. Ada yang sampai-sampai tidak berani untuk mengatakan suatu ibadah itu sunnah kecuali yang memang jelas-jelas datang dalam hadis. Adapun apabila itu hasil dari ijtihad maka tidak boleh dikatakan sunnah sehingga dibedakan antara sunnah dengan mandu. Namun Allah Taala alam dalam masalah ini ya pendapat jumhur ulama yang lebih kuat tentang ikhtilaf yaitu sama saja yang namanya istilah tidak perlu kita perselisihkan ya istilah sunnah masnun mustahab dan nafil ini semuanya bermakna dengan ya bermakna sama dengan istilah mandu. Sekarang ya, Al-Mandub atau sunnah atau mustahab Atau nafal ini Ikhwanifillah Yang terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Al-Mandub yang diberi nama dengan As-Sunnah Al-Mu'akkadah yaitu suatu sunnah yang sangat ditekankan yaitu sunnah yang Rasulullah SAW senantiasa menjaganya tidak meninggalkannya kecuali pada keadaan-keadaan tertentu saja contohnya seperti sholat witir Bahkan kalau sholat witir, Rasulullah tidak meninggalkannya baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Quranilah khusus bagi ahli Quran, autiru ya ahli Quran. Berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Maka ini juga nasihat bagi kita semua akhwanikilah ya yang menghafalkan Al-Quran Jangan sampai dalam malam-malamnya ini terlepas dari witir. Ya, maka dijaga kita para penuntut ilmu yang juga berusaha menghafalkan Al-Quran seayat demi seayat. Jangan sampai terlewatkan witir. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat keras dalam permasalahan witir. Siapa saja meninggalkan witir tidak diterima persaksiannya. Ini menurut Imam Ahmad. Walaupun secara hukum syar'i yang wajib kita di masalah dia adil dan muslim. Namun untuk menunjukkan betapa ditekankannya Salat witir. Sampai-sampai Rasulullah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak mampu bangun di akhir malam, ya witirnya di awal. Sebagaimana wasiat beliau kepada Abi Hurairah karena Abi Hurairah orang yang ya belajar sampai larut. Ya, beliau sibuk dengan ilmu. Diperintahkan oleh Rasulullah diwasiatkan ya an utira qabla an anam kata Abu Hurairah. Aku diwasiatkan untuk witir sebelum aku tidur. Tapi kalau yang mampu untuk bangun di akhir malam terlebih lagi kita ada azan awal ikhwanillah ya jazakallahu khairan al-muadzin maka jangan sampai kita tidak bangun baik jangan sampai kita tidak bangun ini sudah merupakan ya bentuk ta'awun yang besar ada sehingga syaitan lari terbirit-birit ya ini saatnya bangun untuk melakukan witir kalau memang sulit yang demikian itu ya jangan sampai terlewatkan sebelum tidur melakukan witir. Salat witir. Nah, sunnah yang sifatnya muakkadah ini afanillah apabila ditinggalkan yulan orang yang tidak berdosa tapi dicela ini sunnah muakkadah yang meninggalkannya tidak berdosa tapi dicela ada celaan baginya. Kenapa? Karena begitu kuatnya kesunahan perkara tersebut, begitu dicintainya perkara tadi, sehingga seorang muslim kalau meremehkan ditinggalkan hal itu sia-sia demi kesalahan maka dicela. Juga di antara yang sangat ditekankan adalah rakaat fajar, dua rakaat sholat fajar ya dua rakaat sebelum subuh ini ya, juga jangan sampai ketinggalan ya jangan sampai seorang talib ini yang ketinggalan dari dua rakaat qabliyah subuh maka bercepat-cepat ya subuh ini ya sholat yang sangat agung yang merupakan pembeda antara munafik dan mukmin. Tayyib juga pahalanya begitu besar. Kalau sholat sunnahnya saja wanita Dua sholat sunnah roka, Dua rokaat sebelum subuh Kata Rasulullah Rokaatul fajri khairan dan dunia mafiha Dua rokaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya Ini yang sunnah saja apalagi sholat subuhnya Apalagi sholat subuhnya Maka jangan sampai terlewatkan Dua rokaat sebelum subuh Ya sebelum anda subuh sudah bersiap-siap dan sampai adzan subuh masih ya baru pada bangun. Nah, dua rakaat subuh dijaga. Kalau sampai terlambat, jangan sampai dia tidak mengkodoknya. Dikodok yang sunnah-sunnah dan seperti ini, kalau dia terlewatkan dikarenakan suatu halangan, maka dikodok Misalnya terlewatkan dua rakaat qabliyah subuh. Ya. Ada hajat di kamar mandi sampai imam sudah mulai sholat belum sempat sholat dua rakaat ya dikontok nanti setelah masuk waktu duha ini yang paling bagus cara mengkodoknya sebagaimana dibimbingkan oleh Imam Ahmad rahimahullah walaupun seandainya dia khawatir nanti kelupaan sehabis sedikit ya setelah sholat subuh boleh dia mengkondok dua rakaat pembelian subuh tersebut. Akan tapi yang lebih bagus adalah mengkondoknya setelah masuk waktu duha. Nah, ini jenis yang pertama yaitu yang dinamakan dengan apa, Arif? Sunnah muakkadah. Hukumnya seorang tidak ya tidak berdosa ketika meninggalkannya tapi apa hukumnya ketika meninggalkan dicela. Nah, dalil bahwasanya yang meninggalkan sunnah muakkadah ini dicela ikhwanillah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As tentang sholat witir Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah bin Amr, la takun mithla fulan." Kana yaqumul lail khatara. Wahai Abdullah bin Amr, jangan kamu seperti fulan. Dulu dia melakukan sholat malam kemudian meninggalkannya. Ini celaan. Walaupun sholat malam, sholat witir itu adalah sholat sunnah, tapi yang meninggalkannya dicela. Rasulullah mencela. Jangan kau seperti fulan, jangan seperti dia. Dulu sholat malam, sekarang tidak. Ini konteks yang seperti ini bentuknya celaan. Terlebih lagi seorang talibul ilmi, ya khonifillah, seorang penghafal Al-Quran, maka jangan sampai dia terlewatkan dari sholat witir ini. Nah, apalagi di waktu-waktu seperti kata akhir seorang untuk berdoa memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang penuh dengan berkah. Jenis yang kedua Tayyib As-sunnah Ghair mu'akkadah Maka disebut dengan sunnah Az-za'idah atau an-nafilah Ini sunnah ya Rasulullah banyak melakukannya Tapi tidak menjaga terus menerus Kemudian tidak sekuat Pada sholat-sholat atau pada ibadah yang masuk pada kategori sunnah muakkadah. Misalnya sholat-sholat sunnah ya sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya ini masuk kategori yang kedua. Hukumnya bagi yang meninggal meninggalkan tidak mengapa, tidak pula dicela. Tapi tidak mengapa dan tidak pula dicela. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan sunnah al-jibiliyah yaitu suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sesuai dengan adat kebiasaan kabilah beliau, lingkungan beliau atau yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti ya dalam berpakaian ya dalam perbuatan yang bukan merupakan ibadah secara zatnya seperti misalnya Rasulullah memakai imamah ya ini memang saat itu merupakan adat Arab. Jadi seorang ketika melakukannya hanya sekedar melakukan saja tidak mendapatkan pahala. Namun ketika melakukannya karena kecintaan kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi ini. Paham? Jadi yang mendapatkan pahala dari sisi dia melakukannya karena cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga mengikuti perbuatan beliau tersebut. Ini tiga ya macam hukum mandum sebagai faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Abdul Wahab Asy-Syamiri hafizahullah taala. Tayyib ingat-ingat ulama Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka